Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita baca yang berikutnya yaitu Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya siapa? Al-Fusul fi Siratul Rasul, antum Abdul Rahman? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala namanya siapa? Ismail bin Umar, kunyahnya Abul Fida. Beliau digelari dengan muarikh, orang yang ahli sejarah. Termasuk bukti karya beliau yang menunjukkan bahwasannya beliau ahli sejarah. Apa kitabnya? Karya Ibnu Katsir yang menunjukkan bahwasannya beliau benar-benar ahli sejarah. Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian beliau juga digelari Al-Mufassir. Karena beliau juga apa? punya karya tentang tafsir Al-Qur'an. Apa namanya? Tafsirnya? Nah, tafsir Al-Qur'an al Azim. Nah, Kemudian beliau eh, tentunya apa barakallahu fikum terlahir dari dari apa guru beliau juga. Maksudnya apa? Keahlian beliau tersebut karena guru beliau juga muarrikh juga guru beliau. Siapa guru beliau ini? Nah, barakallahu fikum Ihsan. Al-Imam Az-Zahabi Beliau juga mu'arrikh. Karya beliau yang sangat menonjol dan nampak berjilid-jilid tentang sejarah apa kitabnya namanya? Ewa, eh, siar A'lamin Nubala. Ma'ruf itu ya. Nah, Al-Imam Nukathir menikah dengan seorang putri. Putri seorang muhaddis. Seorang imam. Paham ya? Kitabnya dirujukan. Kitab mertuanya itu jadi rujukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bahkan apa berisikan tentang rijalul hadis, eh? berisikan tentang apa? keadaan-keadaan para perawi. Nah, barakallahu fikum hadis. Siapa itu mertua daripada Nah, barakallahu fikum al-Imam Nukatsir taala, siapa mertuanya? Nah, barakallahu fik antum ingat tidak antum hamdalah? Siapa? Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Al-Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah taala. Nah, kitabnya apa? Kitab beliau yang sangat nampak dan terkenal sebagai rujukan dalam kitab masa, dalam seputar apa? Rijalul Hadis. Eh, Ayo na'am barakallahu fi. Eh, antum Abdurrahman Tahdibul Kamal. Tahdibul Kamal bagus kitabnya. Nah, berjilid-jilid tergantung cetakannya ya. Kemudian barakallahu fikum adi ah, tahdib lagi, tahdibut tahdib. Eh? Karya siapa Tahibut Tahdzib Tadi? al Hafidh, Al Hajar. Diringkas lagi, takrib. Maya, nah takrib tadi, Takrib itu, takrib yang satu jilid itu, karya siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani juga. Faham ya itu kitab seputar apa? Rijal Hadis. Jadi kalau antum pelajari baik-baik bagaimana sejarah nah para ulama terdahulu akan nampak. Nah barakallahu fikum, murid terkadang terpengaruh dengan gurunya. Dalam artian apa? Dalam hal ilmunya yang dia dapatkan. Kalau gurunya mu'arif, biasanya muridnya juga mu'arif. Seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Naam. Kita baca saja biar. Naam. Barakallahu fikum. ya, bisa mendapatkan faedah. Apa yang beliau sampaikan di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah halaman 70. Halaman yang ke-70 itu. Yang punya kitab disimak baik-baik ya. Istihja'an. istijabatu du'aihi sallallahu alaihi wasallam Pembahasan sekarang seputar apa? Doa-doa beliau yang dikabulkan. Masya Allah. Jadi beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah terjadi ini ya. Ada lagi satu doa yang beliau simpan. Eh? Nah, barakallahu fiwa ana akhtabi wa ana akhtabiuhu dan aku menyimpannya li ummati untuk umatku hari kiamat kelak. Bayangkan itu. Tapi ada juga doa-doa yang sudah dikabulkan. Masya Allah kita lihat apa saja tragedi dan juga kejadian-kejadian nah barakallahu fikum mengenai apa mengenai doa doa Rasulullah SAW yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat sini wa min dzalika di antaranya ma dhahara bi barakati du'aihi fi amakin yatulu bastuha di antaranya adalah apa yang nampak Nah, barakallahu fikum dengan keberkahan doa beliau sallallahu alaihi wasallam di berbagai macam tempat yang sangat panjang penjabarannya. Wa tadiqu mujalladatun adidah dan berjilid-jilid yang banyak pun sangat sempit an hasriha untuk batasinya. Berarti banyak sekali ya yang beliau berdoa dikabulkan itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum beliau berdoa kemudian dikabulkan sangat banyak sekali. Nah, dan dan kalau dikumpulkan dalam kitab berjilid-jilid pun itu belum tentu apa? Belum tentu bisa Nah, barakallahu fikum. Naam e, semuanya ter terkumpulkan karena banyak sekali. Kita lihat di antaranya kata beliau, "Fa min dzalika di antaranya annahu da'allaha 'ala sab'ah alladhi sakhiru minhu wa huwa yusalli faqutilu bi Badrin." Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada tujuh orang. Da'ala itu doa kejelekan. Jadi kalau antum ngomong orang, doakan aku jangan ud'u alayya ya akhi. Antum kalau ngomong bergaya pakai bahasa Arab tapi keliru itu bahaya. Ud'u alayya ya akhi. Ud'u alayya. Berarti antum apa apa mintanya? Doakan aku kejelekan. Tapi ud'u li. Ud'u li. Paham ya? Nah, itu berarti mendoakan kebaikan. Jadi kalau antum minta doa pakai bahasa Arab, ud'u li ya akhi bukan ud'u alayya. Ini lihat ini. Anahu da'allahu ala annahu Allah ala bahwasanya Rasulullah berdoa kepada Allah taala mendoakan kejelekan untuk sabah tujuh orang yang waktu itu mereka sakhiru minhu menghina Rasulullah SAW wa huwa yusalli dalam keadaan beliau salat fakutilu bi badrin akhirnya orang-orang tadi itu terbunuh di perang Badar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya wa da'ala suraqah Rasulullah juga pernah mendoakan kejelekan itu Suraqah. Suraqah siapa ini? Suraqah bin Malik. Paham ya? Nah, waktu itu ketika Rasulullah SAW hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, lewat di suatu tempat. Eh, beliau bersama Abu Bakar. Nah, barakallahu fikum kemudian ditemani oleh penunjuk arah. Siapa itu penunjuk arah? Bukan muslim kafir, tapi dia disewa untuk menunjukkan arah dari Makkah ke Madinah. Siapa itu namanya? Abu Bakar menemani, menemani Rasulullah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi menyewa orang untuk penunjuk arah itu loh. Orang ini punya khibrah, punya kemampuan mahir dia dalam masalah jalan. Eh, jalan setapak atau yang semisalnya. Siapa orang ini? Nah, barakallahu fikum. Eh, wa na'am. Eh, Abu Mu'ad. Ingat enggak siapa orangnya ini? Jadikan penunjuk arah ini sewa yang disewa oleh Rasulullah SAW ini? Ewan am ah Irsyad. Lupa juga? Labas. Uh, antum ah, ah antum. Lupa juga? Uh, labas. Khair insyaallah. Antum Umar. Siapa? Al Alam. Uh, antum Muhammad. Labas. Hasan. Abdullah siapa? Abdullah bin siapa? Uraikid. Abdullah bin Uraikid namanya. Abdullah bin Uraikid. Uraikid. Kadzak-dzak. Uraikid. namanya Abdullah bin Uraikid. Ini yang apa? Yang disewa untuk penunjuk arah dari Makkah ke Madinah. Nah, ketika sampai di suatu tempat namanya Mudlej. Kan Surah Malik ini kan termasuk pembesar Mudlej itu ya, Bani Mudlej. Nah, sampai di situ langsung dikejar. Karena waktu itu apa orang kufar Quraisy marah gitu loh. Kok nggak ada? Kemana ini? Lari kemana ini? Mengadakan sayembara. Sayembara. Ayo siapa yang bisa datang ke Rasulullah? Naam dan juga bahkan Abu Bakar sekalian akan mendapatkan apa? 100 ekor onta. Sayembaranya ini langsung sampai ke telinganya siapa? Surakah bin Malik. Eh, ketika lagi nah barakallahu fikum nam lewat nampak Surakah bin Malik melihat wah itu dikejar sama Surakah bin Malik mau ditangkap. Begitu dekat, eh, sempat cemas karena Abu Bakar, sempat cemas khawatir, nah kalau tapi Rasulullah menenangkan jangan khawatir, santai aja. Tenang aja istilahnya gitu ya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mendoakan kejelekan Surakah Malik. Kita lihat biar tambah jelas. Wada'ala Surakah fasakhat yada farasihi fil ard. Dan di antara doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam doanya dikabulkan. Doa kejelekan Surakah Malik yang kemudian kedua tangan kudanya tersungkur, langsung seakan-akan apa? enam terawat terkunci, ya, tersungkur, terkunci, enam ke bumi gitu, ke tanah. Istilahnya itu langsung nggak bisa jalan lah, paham ya? Summa Allah kota Kemudian Surakah Surakah teriak-teriak, eh? ya Muhammad atau ya Rasulullah, eh? aku tahu kalau kalian itu yang mendoakannya. Tahu dia Surakah. Doakan biar terlepas kembali. Doakan akhirnya apa? Nah barakallahu fikum eh, kedua tangan kuda tadi yang terkunci tadi itu yang tersungkur ke tanah tadi itu langsung pulih kembali langsung mau ngejar lagi mami ya? akhirnya doa lagi yang yang terakhir kali dia berjanji aku berjanji tidak akan menangkapmu dan juga tidak akan membunuhmu akhirnya Rasulullah menitip suatu nah barakallahu fikum risalah atau surat itu nah yang, yang tidak lama kemudian ternyata Surah Al-Malik pun datang kepada Rasulullah SAW masuk Islam. Masya Allah. Intinya syahidnya apa? Doanya dikabulkan. Nah, barakallahu fiqh. Berikutnya. Wa at'ama yaumal khandaq al-jamal ghafir. Alladina yuqaribuna alfa. Bayangkan ini. Rasulullah memberi makan pada yaumul khandaq. Yaitu ketika apa? Orang pada gali parit waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Yaumul ahzab. Memberi makan apa? Yaumul khandaq ketika orang lagi kerja bakti lagi kerja, nah para kalau fikum gali parit, nam eh, memberi makan buahnya orang. Alladzina yuqaribuna alfa, kurang lebihnya seribu orang bayangkan itu. Makannya padahal apa? Min sakhlatin, sakhlatin itu sebutan bawah itu, sakhlah adzakarul unsa min waladid wal ma'iz. Artinya adalah apa? Anak kambing. Paham ya? Nah, seribu orang dikasih makan anak kambing bayangkan. Paham ya? Nah, Wasa'i sya'irin bi baiti Jabir. Waktu itu nama kalian cuman apa? Cuman daging enam anak kambing tadi itu dengan apa? Satu sok syair, satu sok gandum. Satu sok itu berapa mut? Empat mut. Empat raupan ini ya, empat raupan eh, kedua telapak tangan ini empat kalinya. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian apa? Sama daging anak kambing tadi itu. Paham ya? Bayangkan tuh, seribu orang Semuanya terkondisikan. Semuanya nampar kalau fikum enam bisa merasakannya. Waktu itu memberi makannya di rumah Jabir. Dikabulkan Allah SWT berkah maksudnya syaitan ini ya. Berkah. Enam Kisah yang lain ada kisah yang lain? Kisahnya Abu Hurairah. Eh, ketika kelaparan kemudian nah barakallahu fikum Rasulullah mendatangkan segelas air susu. Ya enggak? Kemudian setelah itu Rasulullah nyuruh Abu Hurairah manggil Ashabus Suffah, Ya enggak? Setelah datang Rasulullah mengatakan suruh mereka minum dulu. Dikasih minum mereka ashabus suffah. Yang terakhir kali tinggal ya Rasulullah. Eh? Na'am barakallahu fikum baqiya ana wa ans atau semakna itu. Ya Rasulullah tinggal aku dan kamu. Kemudian apa kata kata na'am barakallahu fikum Rasulullah SAW nyuruh Abu Hurairah dulu yang minum, tapi Hurairah nggak mau. Engkau dulu ya Rasulullah. Bayangkan itu, lapar badan. Diminumlah oleh Rasulullah SAW. Sisanya itu Sisa segelas air susu tadi itu diminum Abu Hurairah sampai kenyang nggak habis-habis. Masya Allah berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini diperbolehkan mencari berkah ketika beliau masih hidup ya. Tapi setelah beliau meninggalnya nggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fiq. jangan tertipu dengan modus eh, modal dusta yang yang antum sering dengar kadang ada rambut Rasulullah dijual. Eh, ada tuh sepatu Rasulullah dipamerkan. Ada juga apa? Surban dan peti Rasulullah. Paham ya? Jadi pameran. Wallah alam, yang sahih pendapat yang sahih itu semuanya udah nggak ada. Paham ya? Dipamer-pamerkan nih. Katanya masih disimpan di Turki atau misalnya itu. Nah, barakallahu fikum itu eh, kemungkinan besar dusta, cuman biar terkenal, biar dapat uang itu aja. Allah musta'an. nah Adapun kalau kuburannya yang masih nampak dalam artian yang jelas-jelas diketahui tempatnya sahih. Nah, di apa dimasukkan di Masjid Nabawi kan itu. Nah, itu sahih kalau itu. Adapun masalah pecinya, surbannya, sepatunya, kemudian rambutnya, pernah dengar itu ya? Itu nah barakallahu fikum jangan termakan syubhat sudah. Paham ya? Allah musta'an. Naam. Syahidnya apa syahidnya? Barakallahu fik. Syahidnya Rasulullah Wasallam ketika mendoakan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Berikutnya, wa amma yaumut tabuk. Dan juga adapun ketika Yaum Tabuk, perang Tabuk, fakana amran hailan. Waktu itu perkaranya sangat luar biasa. At amal jais memberi makan para tentaranya. Wa mala'u kullawi'ain ma'hum. Mereka juga memenuhi masing-masing bejana dipenuhi makan sama mereka. Naam. Min qadri rabdatil ans ta'aman. Maksudnya apa? Nah, seukuran, nah seukuran apa? seukuran yang sangat kecil. Sebutkan bahwa itu rabdatil ans itu artinya adalah na barakallahu fikum eh, mabrakuha maksudnya itu tempat menderumnya. Jadi cuma tempat menderum unta atau tempat menderum kambing itu intinya sedikit. Paham ya? Sedikit sekali yang mereka bawa. Tapi keberkahan doa Rasulullah SAW mereka semuanya terpenuhi, terkondisikan, kenyang mereka semuanya. Berikutnya lagi, Wadah Allah Ta'ala lamma qahatu. Dan kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah taala ketika terjadi paceklik panjang. Eh, ketika terjadi paceklik panjang, musim kemarau yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa waktu itu ketika orang Badui datang, "Ya Rasulullah, hanya halakatul amwal," katanya. "Wahai Rasulullah, am ya? nah telah hancur, telah binasa harta-harta." binatang ternak pada mati. Paceklek panjang. Badui tersebut datang waktu itu di hari Jumat. Ketika Rasulullah lagi khutbah di atas mimbar itu, datang Badui, orang Badui datang langsung teriak. Eh, untuk apa? Minta doa. Akhirnya Rasulullah SAW pun di saat itu pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dalam riwayat yang lain, Allah maskina, Allah maskina, Allah maskina. Setelah itu langsung dikabulkan, kita lihat. Dikabulkan awan langsung ber, bersatu berkumpul mendung yang sangat luar biasa. Kita lihat, lihat sini. Falam yang zila alim mimbar saat itu Rasulullah tidak turun. Eh? Nam belum sempat turun dari mimbar hatta tahaddar al ma'u ala lihyatihi sallallahu min saqfil masjid Allah. Ketika waktu itu Rasulullah berdoa agar turun hujan Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna beliau belum sempat turun dari mimbar eh, atau tidaklah beliau turun dari mimbar melainkan apa? Air sudah bercucuran. Naam barakallahu fikum, naam di lihyah beliau jiwat beliau. Eh, disebabkan apa? Karena naam barakallahu fikum air yang naam turun dari atap masjid. Berarti menunjukkan bahwasanya masjidnya Rasulullah waktu sederhana sekali ya. Sampai atapnya bocor atapnya. Kalau masjid zaman sekarang, masya Allah, syukur ya. Kalau zaman waktu itu, nah atapnya ya cuma dari pelepah-pelepah kurma atau istilahnya Nah, barakallahu fikum dari ranting-ranting yang seadanya sehingga kalau hujan tuh bocor gitu loh. Paham ya? Makanya waktu itu lantainya mereka terbuat di tanah kan. Nah, ketika orang Badui kencing, eh, sebagian para sahabat ingin menghadiknya Rasulullah nunggu jangan. Kenapa jangan? Nah, tunggu dulu biar selesai baru dinasehati. Nah, kenapa? Karena tahu kalau seandainya diingatkan waktu itu mungkin batu yang kencing tadi lari. Kalau lari air kencingnya di mana mana-mana, najisnya tersebar. Nah, setelah itu Rasulullah, setelah orang Badui tadi selesai kencing, diperintahkan apa? Rasulullah memerintahkan untuk mengambil apa? Air, kemudian disiramkan karena apa? Lantainya tanah. Paham ya? Kalau zaman sekarang namanya granit kayak gini ya. Paham ya? Granit kalau kelamin kalau kencing eh, antum tuang air itu nggak cukup. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya syahidnya di situ sederhananya masjidnya Rasulullah SAW waktu itu. Nah, atapnya pun masih lubang-lubang. Kemudian barakallahu fikum, nah, eh, lantainya pun masih tanah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa? Barakallahu fikum wa Beliau walaupun pemimpin tapi zuhudnya luar biasa. Nah, kita lihat sini. Waqat kana qablahu la yura sama sahabatun. Sebelumnya, sebelum Rasul berdoa itu di langit enggak kelihatan. Enggak pernah kelihatan awan. Awan yang mengumpul itu enggak pernah kelihatan sebelumnya. Wala qaz'atun, tidak pula potongan awan. Eh, gumpalan mendung itu enggak ada. Qaz'ah itu gumpalan mendung, potongan awan bahwa itu disebutkan kit'atun nasahab. Eh, qas'ah adalah kit'atun minasahab. Itu potongan mendung, potongan awan. Walaqadrul kaf tidak pula ada mendung atau ada awan yang apa? seukuran e, dua telapak seukuran apa? telapak tangan enggak ada juga. Sedikit pun enggak ada sebelumnya. Sebelumnya ya. Nah, summa lamastasha lahum. Kemudian ketika Rasulullah SAW berteriak meminta untuk mereka injabat sahabu alil Madinah langsung datang awan dari Madinah hatta al Madinah fi mithl iklil sampai-sampai benar-benar apa di kota Madinah tersebut seakan-akan apa penuh dengan nabarakallahu fikum awan mendung wada'allaha na'am paham ya itu itu sampai situ selesai kesimpulannya apa barakallahu fikum saat itu pula ketika Rasulullah berdoa Allah aghithna, Allah aghithna, Allah aghithna, langsung dikabulkan. Awan langsung bersatu, mengumpul, mendung, hujan deras selama sepekan kurang lebihnya. Langsung Badui datang lagi, ya Rasulullah. Datang lagi batunya. Semua pada hanyut ya Rasulullah. Binatang ternak pada sirna ya Rasulullah, pada mati. Akhirnya minta agar di agar dihentikan hujannya. Minta agar apa berdoa untuk dihentikan hujannya. Rasulullah mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Paham ya? Artinya apa? Ya Allah, palingkanlah hujan itu kepada sekeliling kami dan jangan mengenai kami. Maksudnya itu enggak meminta agar dihentikan hujannya enggak. Rasulullah minta agar dipalingkan ke tempat yang lain gitu loh. Eh, dan tidak menimpa kami karena hujan termasuk apa? karunia juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, wada Allah ala Quraisyin dan suatu ketika Rasulullah SAW juga mendoakan kejelekan untuk orang Quraisy. Naam. Fa minal jahdi. Kemudian ketika didoakan, orang Quraisy tersebut merasakan kesusahan yang luar biasa. Malah yu'abbar anhu yang tidak bisa diungkapkan. Pokoknya didoakan kejelekan langsung merasakan semacam kesusahan yang sangat luar biasa. Yang tidak apa bisa diungkapkan. Hatta tarhamu sampai mereka meminta kepada Rasulullah agar apa sayang sayangilah kami. Nah, kasihannya kami. Fa'atafa alaihim kemudian Rasulullah pun merasa kasihan dan sayang kepada mereka fa'afraja anhum. Kemudian Rasulullah SAW menghilangkan, mengentaskan kegentingan dan kesan yang ada pada mereka. Dikabulkan langsung. Berikutnya, wa utiya bi'ina'in fihima. Suatu ketika Rasulullah didatangkan bejana, di dalamnya ada air. Liyatawadda bihi untuk berwudu. Ternyata faraghiba ilaihi aqwamun hunaka. Ternyata ada para sahabat yang ingin wudu juga. Paham Satu bejana. Rasulullah mau wudhu, ternyata para sahabat yang lain ingin ikut wudhu juga itu loh. Kita lihat. Naam. Faraqiba ilahi aqwamun hunaka an yatawaddau ma'ahu. Akhirnya banyak kaum di sana, banyak orang maksudnya, ingin wudhu bersama Rasulullah Sallallahu SAW. Fawadda'a yadahu fi dzalikal ina. Langsung Rasulullah meletakkan tangannya di bejana tersebut, fama wasi'aha. Ternyata kok enggak cukup. Karena satu bejana untuk banyak orang. Eh? Nah, banyak para sahabat ikut wudhu satu berjanab. Cukup enggak kira-kira? Enggak cukup langsung summa Allah langsung Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fa nab'al ma'u min baini asabi'i sallallahu wasallam. Akhirnya keluarlah mata air dari apa? Di antara jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam mata air keluar. Dari apa? Nah, jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam masyaallah. Naam. Yang terakhir wa kadzalika Fa'ala yaumal Hudaybiyah wa kana al-jaysh alfan wa arba'mi'ah. Seperti itu pula yang Rasulullah lakukan ketika pada tragedi Hudaybiyah. Nah, waktu itu tentaranya jumlahnya wa kana al-jaysh tentara jumlahnya alfan wa arba'mi'ah. 100 eh, 1400 orang. empat ratus pasukan. Kalau Jabir Jabir mengatakan walau kunna mi'ata alfin lakafana. Karena Rasulullah tengah-tengah mereka, kalau seandainya waktu itu jumlahnya 100 ribu, niscaya pun cukup bagi kami. Paham ya? Maksudnya apa? Berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun eh, yang sering antum dengar kalau antum baca artikel dalam syarah Sahih Muslim, kadang Imam Nawawi mengatakan fihi jawazu at-tabarruk bi athari salihin itu enggak benar. Diperbolehkan mencari berkah dengan apa? Bekas-bekas orang saleh itu enggak benar. Karena itu jadikan dalil orang-orang habaib, orang-orang habib, paham ya? Yang pulang dari Yaman, yang mereka taruhlah lulus di Darul Mustafa misalkan, pulang ke Indonesia langsung dapat gelar habib itu biasanya nah barakallahu fikum mereka menukilkan kalam Imam Nawawi tadi itu. Boleh kita mencari berkah dengan bekas-bekas orang saleh. Akhirnya ngeludah pun udah diambil. Ini yang ekstrim ya sebagian mereka ya. Rambutnya rontok, rambutnya diambil. Ditaruh di dompet untuk penglarisan. Allah musta'an. Itu semuanya enggak dibenarkan. Nasallaha assalamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.